ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan anugerah dari Allah nikmat yang sangat besar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat taufik. Allah masih mempermudah hati kita. Kemudian bersama-sama di sini dalam rangka membaca, kemudian menjelaskan dan mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih tentang bab seputar lauk ya, yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya masih eh, banyak. Kita sampai di hadis nomor 179. Bab nomor 126 ya. Kita baca hadis nomor 179. Qala Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmizi haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Sufyan anil Aswad ibn Qaisin an Nubayhin al-Anaziyyi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhumah qala atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma wa fil hadithi qissah Al-Imam tirmizi berkata Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami dia berkata Abu Ahmad bercerita kepada kami Abu Ahmad kunyah Nama asli beliau Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair Al-Aslami Al-Aslami Abu Ahmad berkata Sufyan bercerita kepada kami Nah, Sufyan di sini ada dua kemungkinan. Bisa Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Maka jawabannya apa Abu Akilah? Sufyan bin Uyainah. Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah bukan Sufyan Ats-Tsauri. Karena gurunya adalah Abu Abu Ahmad, ya Abu Abu Ahmad. Kadang kita mengetahuinya dari gurunya atau dari dari muridnya. Kemudian Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami dari Al-Aswad bin Qais dari Nubaih bin Al-Anazi dan dari Jabir bin Abdullah ini dari Nubaih ini bin lah ini tersalah pian coret dari Nubaih Al-Anazi bukan bin Al-Anazi ini kesalahan cetak sangat mungkin dari Nubaih pian coret Al-Anazi. Nama kabilah bukan bin Al-Anazi ya. Dari Nubaih Al-Anazi. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata, Nabi pernah mengunjungi kami di rumah kami, kata sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian kami menyembelih di sini diterjemahkan dengan kemudian. Tepatnya lalu kami, lalu kami pian coret ganti dengan lalu. Karena fa itu kalimat fa dalam bahasa Arab ya, itu menunjukkan jeda yang sedikit. Ketika Rasul datang, kemudian langsung disembelihkan. Kalau makna kemudian itu jedanya agak lama dan di bahasa Arabkan dengan kalimat summa itu kemudian. Tetapi di sini dengan kalimat fa. Ketika Nabi datang langsung disembelihkan. Lalu kami menyembelih seekor domba untuk beliau. Artinya kada madangi lawas langsung disembelihkan. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika didatangi dua orang malaikat yang Allah utus untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Padahal Nabi Ibrahim tidak mengetahui siapa dua orang ini. Padahal dia adalah malaikat. Ketika datang masuk langsung dihidangkan di apa disembelih kemudian dihidangkan kambing. Tidak menunggu lama. Lalu kami menyembelih seekor domba untuk beliau, untuk Nabi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Datang-datang kemudian langsung disembelihkan seekor kambing. Rasul mengatakan, seakan-akan mereka tahu bahwa kami suka makan daging. Di dalam hadis ini ada kisahnya nanti disebutkan kisahnya. Nah, jadi <clears throat> di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seakan-akan mereka tahu bahwa kami suka makan makan daging. Ya sama kayak kita misalnya belang ke rumah ke rumah kawan. Kemudian kita berdua misalnya, kemudian kita belang ke rumah ke rumah kawan. Pas belang langsung disediakan martabak misalnya. Padahal kita kada minta apa-apa, tapi kawan tahu kita ketujuh martabak. Lalu jar kita, kayaknya ikam tahu kami ini ketujuh martabak. Nah, seperti itu. Ungkapan seperti itu menyenangkan tuan rumah kada? Menyenangkan. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Kata beliau, "Fi hadzal hadis bayanun li hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lahma." Di hadis ini terdapat penjelasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai daging. Makanya para sahabat tahu dan kesukaan Nabi para sahabat, sahabat tahu. Ketika Anas bin Malik melihat Nabi mencari-cari duba ya, waluh, maka langsung dicarikan kemudian dihidangkan kepada beliau. Kemudian daging juga Rasul suka kemudian dihidangkan di depan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyukai daging atau kambing itu bagian bagian lengan. Ketika dihidangkan seperti itu, kemudian para sahabat langsung menghidangkan kepada Rasulullah SAW. Jadi di hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW menyukai daging. Wafihi aidon lutfuhu wa husnu mu'asharatihi li ashabihi wa man yudifuhu. Dalam hadis ini juga dijelaskan kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul dengan para sahabatnya. Kalau Nabi suka, maka Nabi katakan suka. Masya Allah, misalnya kata Rasulullah SAW di sini, seakan-akan mereka tahu bahwa kami suka makan makan daging. Jadi, jadi tuan rumah kada cemas, kada khawatir bahwa makanan yang dia hidangkan disukai oleh oleh tamu. Ya, jadi kalau kita suka, ungkapkan saja suka terhadap makanan makanan tersebut. Kemudian dan orang yang beliau kunjungi, jadi merasa senang ya, kada karena gelisah ternyata makanannya disukai oleh si tamu. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam juga membuat orang yang dikunjungi bergembira dengan ucapan kalimat di di atas. Ini menunjukkan bahwa bukan cuma sahibul bait tuan rumah yang berusaha menggembirakan si tamu, tetapi tamu pun juga diperintahkan agar memberikan kegembiraan kepada si si tuan rumah. Ya caranya kalau kita suka dengan hidangan yang dia berikan maka kita kita ucapkan. Itu membuat sahibul bait menjadi menjadi senang. Idkhulus surur namanya. Kemudian di hadis ini juga ada faidah yang lain yang ulun sebutkan yaitu yan bagi lil mudif an yuhafidha ala ma yuhibbuhu dhaifu in arafahu. Di antara faidah yang berikutnya adalah sepantasnya atau syogianya bahwa tuan rumah yang menyambut tamu memperhatikan apa yang disukai oleh tamu jika dia tahu. Jadi misalnya kawan belang kita tahu kawan ini suka dengan suatu makanan dan tidak merepotkan kita maka kita sediakan. Ada mie goreng misalnya kawan ketujuh mie goreng maka kita siapkan siapkan mie goreng. Itu termasuk adab dalam menyambut menyambut tamu. Kalau kita tahu tamu itu kesukaannya apa, dan tidak merepotkan kita atau kalaupun merepotkan tidak berat maka kita hidangkan apa yang dia dia sukai. Kemudian walid dhaifi an yukhbira bima yuhibbuhu ma lam yuqil mudif fi masyaqqah. Dan boleh bagi tamu untuk memberitahu si sahibul bait apa yang kita suka. Boleh. Selama tidak menyulitkan si tuan rumah. Boleh kita misalnya memberitahukan apa yang kita suka. Contoh misalnya, pian hendak minum apa? teh kah? Lalu jerpian ulun ketujuh minum teh misalnya. Maka boleh si tamu menyebutkan makanan atau minuman yang dia dia suka. Kemudian apa ceritanya dari hadis ini? Iya. Perkataan penulis yaitu uh, Imam Termiti dalam hadis ini ada kisahnya Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kita baca. An Jabirin radhiyallahu taala anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asta'inuhu fi dainin kana ala abi. Qala faqala atikum qala faraja'tu faqultu lil mar'ah la tukallimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tas'alihi qala atana fadhabahna lahu dajinan kana lana Faqala ya Jabir, ka'annakum araftum hubbana lahma qala falamma kharaja qalat lahul mar'ah salli alaiya wa ala zawji aw salli alayna. Qala faqala Allahumma salli alaihim qala faqultu laha alaysa qad nahaituka qalat tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu alaina wa la yad'u lana. Ceritanya apa ceritanya? Dari hadis yang kita sampaikan tadi. Bahwasanya ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam masuk kemudian dihidangkan dengan dengan daging. Ceritanya disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dan juga para imam yang lain. Kita baca terjemahnya. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan beliau dalam membayar hutang ayahku." meminta bantuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membayar hutang ayahku. Ya. Jadi memang perkara hutang sangat sangat berat ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sahabat yang meninggal dan ada hutang Nabi tidak men mensolatkan sampai ada yang menanggungnya. Itu masalah hutang. <laughs> Jadi cukup berat ya masalah masalah hutang. Makanya kan kita diperintahkan jangan bermudah-mudah masalah masalah hutang. Kalau kada terjepit baru kita ber. Kalau bukan apa namanya ketika keadaan terjepit darurat maka kita boleh-boleh saja ber, berhutang. Nah, di antara fikih hutang bahwasanya kalau kita memiliki kemampuan untuk membayar maka segera segera bayar. Contoh ulun berhutang lawan Abu Akila 1 juta. Kemudian gajian ada dapat 3 juta, maka jangan ditunda untuk mem membayar. Karena penundaan bagi orang yang mampu membayar adalah sebuah kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, "Matlul ghaniyi zulmun." Penundaan bayar hutang bagi orang yang kaya, bagi orang yang mampu membayar adalah sebuah kezaliman. Juga hadis yang lain misalnya Ibnu Majah dan yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi hatta yukdo' anhu." Jiwa seorang muslim tergantung dengan hutangnya sampai dia dia lunasi. Apa maksud dari tergantung dengan hutangnya sampai dia lunasi? Di antara pendapat para ulama, Imam Suyuti mengatakan, ketika seorang ini meninggal dan dia punya hutang tidak dibayar, maka ruhnya tidak bisa menempati tempat mulia yang Allah sediakan. Ada juga pendapat yang lain di Hasyiah Sindi. Hasyiah Sindi itu semacam syarah Ibnu Majah. Beliau mengatakan, maksudnya adalah dia tidak bisa ke surga sampai hutangnya di, dilunasi. Makanya tergantung dengan dengan hutangnya. Di sini menunjukkan bahwasanya perkara hutang itu be, berat. Makanya kan kita diperintahkan jangan sampai bermudah-mudah masalah masalah hutang. Dan paling penting ketika berhutang ada yang tahu dari keluarga kita. Jangan sampai berhutang dengan jumlah yang banyak, keluarga kada tahu sehingga kita meninggal mendadak misalnya gimana? Jadi misalnya kalau kita berhutang, apalagi misalnya sakit ya, terkadang membawa kepada kematian, maka kita seharusnya beritahukan kepada kepada keluarga, saya punya hutang. Takutnya ketika meninggal, keluarga tidak tahu. Kemudian orangnya jauh misalnya. Ketika dia, kita meninggal, dia nggak tahu kita meninggal. Itu yang ditakutkan ya. Maka kalau misalnya kita berhutang, dikasih tahu keluarga. Jadi kalau meninggal secara mendadak, keluarga bisa melunasinya. Kemudian dia melanjutkan ceritanya Makanya kan di ayat Al-Qur'an yang paling panjang itu bercerita tentang apa ayatnya? Tentang hutang. Satu lembar penuh ayatul dain tentang masalah hutang tentang adab-adab berhutang. Ia melanjutkan ceritanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan mengunjungi kalian." Kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam ternyata Rasul malah aku akan mengunjungi kalian. Kemudian aku pun pulang dan aku berkata kepada istriku, kata Jabir, janganlah engkau berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jangan bertanya kepada kepada beliau. Ketika datang Nabi, maka jangan berbicara kepada Nabi dan juga jangan bertanya kepada kepada Nabi. Dia melanjutkan lagi, maksudnya Jabir, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah kami kami pun menyembelih seekor hewan kami. Beliau pun bersabda, "Wahai Jabir, sepertinya engkau mengetahui bahwa kami senang makan daging." Jadi ceritanya bahwasanya Jabir ingin meminta bantuan ke, kepada Nabi masalah hutang ayahnya jah, Jabir. Ternyata malah Rasulullah SAW menghampiri ke rumah ke rumah Jabir. Ketika Nabi datang, maka Jabir dan istrinya menyiapkan Nabi seekor seekor kambing. Dia melanjutkan ceritanya, yaitu Jabir mengatakan, ketika beliau pulang, Rasulullah, maksudnya Rasulullah SAW hendak pulang, maksudnya hendak pulang. Istrinya pun berkata kepada beliau, kepada Rasulullah SAW Ketika Nabi hendak pulang, maka istri Jabir berkata kepada kepada Rasul Shallallahu Alaihi Kan tadi larangannya apa dari suaminya? Jangan berkata kepada kepada Nabi. Apa perkataan istrinya kepada Rasulullah SAW sebelum Nabi pulang. Kata istrinya, doakanlah untukku. Di sini istrinya mengatakan soli, ya sol soli, yang artinya apa? Doakan. Soli alaiya wa ala zauji au soli alaina. Doakanlah untukku dan untuk suamiku atau redaksi lain doakanlah doakanlah untuk untuk kami. Jadi istri ini mengungkapkan dengan kalimat soli bersalawatlah. Karena makna salawat adalah do, doa. Jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang salawat Allah kepada kepada kita. Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa makna salawat Allah kepada kepada kita? Kata Rasul man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu lahu biha asyran kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat untukku satu kali, maka Allah bersalawatnya sepuluh sepuluh kali. Apa makna salawat Allah kepada kepada kita? Itu para ulama berbeda pendapat, ada lima lima pendapat. Maknanya salawat Allah kepada kami satu adalah rahmatnya. Rahmatnya. Kita meminta agar Allah bersalawat kita kepada kita, maksudnya kita meminta kepada Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Al-Imam Al-Hasanul Basri. Pendapat Imam Al-Hasanul Basri. Salawat Allah kepada kita maknanya pertama adalah rahmat Allah. Ini pendapat Al-Hasanul Basri. Yang kedua, tabi'in yang kedua, maknanya adalah maghfiratuhu, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti barang siapa yang bersalawat kepada Nabi sekali, maka Allah mengampuni dia sepuluh sepuluh kali. Atau makna yang pertama, maka Allah memberi rahmat kepada dia sepuluh sepuluh kali. Ini pendapat Sa'id bin Jubair. Ya, keampunan Allah, ini tafsiran dari Sa'id bin Jubair. Kemudian pendapat yang ketiga, Abul Aliyah, seorang tabi'in, makna sholatullah kepada kita maknanya adalah sanauhu, pujian Allah. Pujian, pujian Allah. Allah memuji, memuji kita. Yang keempat, Makna salat Allah kepada kita adalah karamatuhu, kemuliaan Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada kepada kita. Ya, kemuliaan dari Allah. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Yang kelima, pendapat Abu Ubaidah, salat Allah kepada kita adalah barokatuhu, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lima ulun sebutkan. Yang pertama tadi adalah rahmat Allah pendapat Al-Hasan Al-Basri. Yang kedua keampunan Allah, pendapat Sa'id bin Jubair. Yang ketiga pujian Allah, pendapat Abul Aliyah. Yang keempat karamatuhu, kemuliaan dari Allah. Pendapat Sufyan Al-Thawri. Yang kelima keberkahan dari Allah pendapat Abu Ubaidah. Intinya salawat itu adalah doa kebaikan untuk untuk kita entah rahmat Allah, keampunan Allah, kemuliaan Allah ataupun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri ini mengatakan dengan solli alayya wa ala zaujati. Bersalawatlah untukku dan juga untuk suamiku. Maksudnya adalah doakanlah kebaikan untukku dan juga untuk suamiku. Entah kebaikan keberkahan, kemudian pujian dari Allah, rahmat Allah, kemudian magfirah Allah dan seterusnya. Doakanlah untukku dan untuk suamiku atau doakanlah kami. Jabir melanjutkan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ya Allah bersalawatlah untuk mereka. Dan Rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata, Allahumma salli alaihim. Ya Allah bersalawatlah kepada kepada mereka, ampunilah mereka, rahmatilah mereka, muliakanlah mereka dan seterusnya. Kemudian ketika istri beliau ini ya meminta sudah berkata kemudian meminta lagi. Kan larangannya apa? jangan berbicara dan juga jangan bertanya atau meminta. Kemudian ketika melihat tersebut, Jabir mengatakan, "Bukankah aku sudah melarangmu tadi?" Bahwasanya ketika Nabi datang, jangan berkata-kata kepada beliau dan juga jangan bertanya atau meminta. Kemudian istrinya menjawab, nah, apa pembelaan dari seorang istri? Bukankah engkau melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah kita dan beliau tidak mendoakan kita? Maksudnya tempulu Nabi di rumah, kenapa kada di kada di apa namanya di diambil kesempatan tersebut? Bukankah para sahabat itu banyak meminta kepada meminta doa kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam seperti Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ketika lagi halus, doakan Rasul Anas. Apa doanya? Allah aksir malahu wa waladahu. Ya Allah perbanyaklah hartanya dan anaknya. Banyak anak kemudian banyak banyak harta. Kemudian lagi contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemarin pian kita kita ke daurah, beliau meminta kepada Nabi agar mendoakan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kemudian Abu Hurairah meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ibunya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Artinya apa kata istri ini? Bukankah engkau melihat Rasulullah SAW masuk ke rumah kita dan beliau tidak mendoakan kita? Maka kita meminta doa kepada Rasulullah SAW. Dan ini termasuk tawassul yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan doa orang-orang soleh. Apalagi adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin dari hadis ini adalah yang berkaitan dengan bab ini, terjemah ini, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai kam kambing dan itu masyhur dari para sahabat. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW menyukai daging kambing. Ketika Nabi belang dan mereka punya maka mereka siapkan daging untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disohkan oleh Syekh Al Albani rohimallahu taala. Kemudian lanjut ke halaman eh, ke nomor 180. Imam Tirmidzi berkata, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Aqil annahu sami'a Jabiran qala Sufyan wa haddatsana Muhammad ibnu Munkadir ibnul Munkadir an Jabir qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala ala imra'atin minal ansar fadzabahat lahu syatan faakala minha wa atathu biqina'in min rotobin Fa'akala minhu thumma tawadda'a lizuhri wa shalla sallallahu alaihi wasallam thumman saraf. Fatathu bi'ulalatin min ulalati syati fa'akala thumma sallal asra walam lam yatawadda'. Imam Tirmidhi berkata, Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami. Ibnu Abi Umar nama aslinya adalah Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Ibnu Abi Umar anaknya Abu Umar Namanya Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Anak Abu Umar. Padahal Abu Umar adalah nama kai. Anak Abu Abu Umar. Padahal Abu Umar adalah kunyah si kakek. Nama bapaknya Yahya. Tetapi kadang para rawi, para ulama itu kadang menyandarkan kepada nama kai. Anak kai Ibnu Abi Umar. Padahal Abu Umar adalah kunyah dari kakeknya. Dia berkata, Sufyan bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah. Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah karena gurunya Ibnu Abi Abi Umar. Sufyan bercerita kepada kami, Sufyan bin Uyainah, dia berkata, Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwa dia mendengar Jabir. Kemudian Sufyan berkata, nah di sini menunjukkan ada dua jalur, ada dua jalur. Pertama Imam Tirmidzi mengambil dari Ibnu Abi Umar, kemudian dari Sufyan bin Uyainah, kemudian dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Kemudian jalur yang kedua, Imam Tirmidzi mengambil dari Ibnu Abi Umar, kemudian dari Sufyan, Sufyan mengambil dari Muhammad bin Al-Munkadir. Ada dua dua jalur dari Sufyannya. Sufyannya mengambil yang pertama dari seorang guru Abdullah bin Muhammad, kemudian dari guru yang lain Muhammad bin Al-Munkadir. Sufyan berkata, Muhammad bin Al-Munkadir bercerita kepada kami dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah. Waktu itu aku bersama beliau. Rasulullah SAW keluar dari rumah dan saya bersamanya, kata Jabir. Beliau mengunjungi seorang wanita dari Ansor Kemudian wanita itu menyembelih seekor kambing untuk beliau. Ini menunjukkan bahwa bolehnya halalnya sembelihan wanita. Kalau misalnya kuat apa namanya? melihat darah ya, tukang jagal, maka boleh-boleh saja bebinian menjadi tukang tukang jagal. Atau dia menyembelih sendiri ketika berjualan ayam kah, kambing kah, maka hukumnya boleh. Kemudian wanita itu menyembelih seekor kambing untuk beliau. Bahkan wanita dari kalangan sahabat pun tahu bahwa Nabi suka makan daging kambing. Beliau pun makan sebagian. Rasul pun makan sebagian. Kemudian wanita itu menghidangkan satu kina kurma segar kepada beliau. Setelah Rasul makan sebagian dari kambing tadi, Rasul makan satu kina kurma segar kepada beliau. Nanti dijelaskan makna kina. Beliau pun memakan sebagian. Kambing dihidangkan dimakan sebagian, kurma dihidangkan dalam wadah dimakan juga sebagian. Kemudian beliau berwudu untuk sholat zuhur, lalu sholat zuhur. Setelah beliau pergi, artinya selesai sholat zuhur, beliau pergi lagi ke rumah seorang perempuan tadi. Kemudian wanita itu memberikan kepada beliau sisa kambing tadi. Kan Rasul memakan sebagian. Kemudian dihidangkan kurma juga makan sebagian. Kemudian sholat. Setelah selesai salat kemudian bertamu lagi. Kemudian wanita itu memberikan kepada beliau sisa kambing tadi yang tidak dihabiskan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau memakannya. Selanjutnya beliau sholat asar tanpa berwudu, berwudu lagi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh penulis dalam Al-Jami'nya. Hadis ini disuaikan oleh Syalbani. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Perkataan Jabir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumah. Waktu itu aku bersama beliau. Keluar rumah bersama saya. Kemudian pola kalimat ini ya, hadzal uslub bayanun likamali adabis sahabah radhiyallahu anhum fi khitabihim anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayastamiluna al-alfaz allati tush'ir bi annahum atba'un wa annahu sallallahu alaihi wasallam al-matbu. Nah, perhatikan, pola kalimat ini maksudnya adalah saya mengikuti Nabi, saya bersama Nabi. Nabi keluar rumah dan saya bersama Nabi. Pola kalimat ini menunjukkan kesempurnaan ada para sahabat dalam pembicaraan yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan ana ma'ahu, saya bersama Nabi. Itu menunjukkan adab para sahabat dalam ucapan ketika mereka menjelaskan bagaimana pembicaraan beliau kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka menggunakan kata-kata yang menunjukkan bahwa mereka adalah para pengikut ana ma'ahu, saya bersama Nabi. Itu kata-kata yang menunjukkan bahwasanya sahabat adalah pengikut, sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diikuti. Jadi kata sahabat mengungkapkan dengan kalimat Nabi keluar dan saya bersama Nabi. Itu menunjukkan bahwa Beliau sahabat ini adalah pengikut sedangkan Nabi adalah yang diikuti. Sama kayak kita misalnya seorang anak. Ada umpat lawan abahnya kemana-mana. Lalu jar anak tadi ulun lawan abah terus. Saya bersama abah kemana-mana. Kata si anak tadi. Itu menunjukkan bahwa anak tadi menjadikan dirinya sebagai pengikut. Kemudian abahnya sebagai yang yang diikut. Itu sama dengan perkataan Jabir tadi. Itu menunjukkan adabnya para sahabat dalam ucapan mereka ketika berkaitan dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan Jabir, beliau Shallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang wanita dari Ansor, penduduk kota Madinah. Kemudian wanita itu menyembelih seekor kambing untuk beliau. Beliau pun makan sebagian dari kambing tadi. Kemudian wanita itu menghidangkan satu kina kurma segar kepada beliau. Rutop kurma segar atau atau basah. Ya. Jadi tidak kering. Jadi kalau kurma itu kelawasan dinamakan dengan tamar. Kalau dia masih mas, masih basah, masih segar, baru diputik dari pohon itu namanya rutop. Kina adalah wadah yang biasa digunakan untuk makan kurma. Jadi dihidangkan satu wadah namanya kina yang isinya adalah kurma. Wadah itu dibuat dari anyaman daun kurma, dari nakhal. Jadi khasifun nakhal dari apa namanya? anyaman daun daun kurma dibikin wadah. Wanita itu menghidangkan kambing terlebih dahulu sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan dagingnya. Kemudian baru menghidangkan kurma segar atau kurma basah dan beliau pun makan sebagian kurma itu. Kemudian beliau berwudu untuk sholat zuhur. Nah, bukan berarti Nabi berwudu di sini karena beliau makan daging kambing. Karena makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Berbeda dengan daging on onta. Sekalipun ulama berbeda pendapat ya. Di antaranya adalah jumhur mengatakan tidak batal wudu. Tetapi mazhab Ahmad kemudian Imam Nawawi menyelisihi mazhab Syafi'i mengatakan batal hukumnya makan daging ontak. Iya. Kemudian sholat zuhur. Hal ini bukan berarti beliau sallallahu Alaihi Wasallam wudu karena makan daging kambing. Iya. Karena bisa jadi beliau berwudu karena berhadas, ada kemungkinannya beliau karena ber, berhadas atau karena ingin memperbarui wudu dan disunahkan ketika sholat tiba walaupun kita sebelumnya sudah berwudu untuk memperbarui wudulah lagi. Kemudian perkataan sahabat ini, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam pergi, maksudnya setelah sholat zuhur. Setelah menyelesaikan sholat zuhur, kemudian beliau pergi lagi ke e, tempat perempuan tadi. Kemudian wanita itu memberikan kepada beliau sisa kambing yang beliau tinggalkan ketika sebelum zuhur. Kemudian beliau memakannya lah lagi. Selanjutnya beliau sholat asar tanpa berwudu lagi. Nah kan ceritanya ketika Nabi mengunjungi seorang wanita dari Ansor bersama sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dihidangkan dengan seekor kambing. Setelah Nabi memakan sebagiannya dihidangkan lagi kurma, kemudian Nabi makan sebagiannya. Masuk waktu zuhur Nabi berwudu, kemudian sholat zuhur, kemudian datang lagi ke rumah perempuan tadi. Nah, kemudian Nabi makan sisa dari kambing tadi. Kemudian masuk asar lagi. Kemudian Nabi tidak berwudu lagi. Itu menunjukkan wudu yang pertama tadi bukan karena beliau makan kam, kambing. Kata Syekh Abdul Razak, ini menunjukkan bahwa wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi bukan karena makan daging kambing. Kalau seandainya karena makan daging kambing, maka pasti beliau akan berwudu lagi untuk sholat ah, asar. Buktinya sholat asar Nabi kada berwudu lah lagi. Ini menunjukkan bahwa makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya makan daging onta saja. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan daging dua kali dalam sehari. Apakah bertentangan dengan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan kenyang tidak pernah kenyang karena makan roti dan daging sebanyak dua kali dalam sehari. Karena di sebelumnya Aisyah pernah mengatakan Nabi tidak pernah kenyang karena makan roti dan daging sebanyak dua kali dalam sehari. Kan di sini secara zahir Nabi makan dua dua kali sebelum zuhur kemudian sebelum ah, asar. Apakah ini bertentangan dengan perkataan Aisyah di hadis sebelumnya? Kita baca. Bukan berarti eh, Rasulullah SAW tidak pernah kenyang karena makan roti dan daging sebanyak dua kali dalam sehari kata Aisyah. Karena beliau SAW makan di sini di hadis ini bukan berarti sampai ke kenyang. Tidak menunjukkan Nabi makan sampai ke kenyang. Kan sebagiannya disambung lagi dengan sebagiannya. Dan ketika sudah selesai sholat, maka dihidangkan kembali sisanya kepada beliau dan beliau pun makan sedih sedikit. Nah, berarti ketika dihidangkan kambing tadi, Nabi makan sebagian. Itu tidak menunjukkan kenyang ataupun seandainya itu kenyang, maka di yang kedua beliau makannya dengan jumlah sedih sedikit. Nah, berarti Hadis ini tidak bertentangan dengan perkataan Aisyah Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dalam sehari karena makan kambing dua kali kemudian kenyang dalam satu hari. Poinnya adalah di hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW sama dengan hadis sebelumnya menyukai daging kam, kambing. Kemudian juga Nabi setelah makan daging beliau dihidangkan dengan makan kur, kurma. Kemudian faidah dari hadis ini juga adalah bahwasanya Seandainya kita dihidangkan makanan, kemudian azan, maka boleh makan setengahnya. Sambung lagi setelah setelah selesai. Kalau misalnya pian berada di tempat yang mana setelah azan antara komat cuma dua menit. <laughs> kan kita hendak sekawa juga berjemaah dari awal dengan dengan imam. Boleh pian makan setengahnya. Nasi goreng misalnya pian makan setengahnya sehingga tidak terbayang-bayang sudah terisi perut. Maka sembahyang dulu kemudian sambung sambung lagi ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sudah sampai waktu isyraq. Masih cukup banyak beberapa hadis tentang lauk atau jenis makanan yang pernah dimakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ya semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.